Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Salawat dan salam sembunyi dipakai kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita dengan membawa cinta yang begitu mendalam kepada kita. Pengorbanan beliau berjibaku dalam dunia dakwah bukanlah sesuatu yang mudah. Namun beliau tempuh walaupun onak duri menghadang beliau, walaupun beliau terluka-luka, tidak sedikit pengorbanan yang beliau lakukan terutama juga para sahabat semua itu ditunjukkan untuk menunjukkan cintanya kepada kita maka dengan kesungguhan perjuangan beliau ini sampailah Islam pada puncak kejayaannya dengan turunnya Quran surat Al-Maidah ayat ketiga Adapun surat yang utuh terakhir turun itu surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Adapun ayat yang terakhir turun pada Rasulullah SAW adalah ayat ini yang menjadi sepotong bagian dari ayat ketiga surat Al-Maidah. Di mana di dalam ayat ini Allah menyatakan tiga hal yang membuat umat Islam saat itu, khususnya para sahabat maksudnya bergembira. Ayat ini berbunyi, al A'udzubillahi rajim, Al-yawma akmatulakum dinakum. Ini yang pertama. Al-yawma pada hari ini akmaltu aku telah sempurnakan lakum bagi kalian hai umat Islam, hai manusia. Untuk kata din agama Allah menggunakan kalimat akmal. Sempurna. Ketika Allah menyatakan hari ini Islam telah sempurna, maka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Kalau ditambah berarti bid'ah, dikurangi berarti hiya, hianat. Itulah arti kata akmal. Yang kedua, wa asmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku untuk kalian. Berbicara nikmat, Allah gunakan kalimat asmam. Artinya, makin ditambah makin lezat. Ada pun yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madida dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Tiga kalimat ini menjadi ayat terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Dan turunnya ayat ini disebut gembira oleh para sahabat. Mereka bersuka cita dengan turunnya ayat ini. <clears throat> Betapa tidak terbayang di mata mereka perjuangan mereka 13 tahun di Mekah berdarah-darah disiksa sebagaimana Amar bin Yasid dan keluarganya. Bahkan Amar kehilangan nyawa keluarganya, ayah dan ibunya. Di hadapannya mereka disiksa hingga mati. Terbayang perjuangan mereka 10 tahun di Madinah meninggalkan kampung halaman. Tidak sedikit pengorbanan mereka dalam membela Islam. Hari itu Allah meridai Islam sebagai agama mereka. Dan Islam telah sempurna dengan perjuangan mereka. Wajar para sahabat saat itu suka cita. Gembira mereka. <clears throat> Gembira para sahabat. Namun ada seorang sahabat yang justru tidak hadir saat itu. Seorang sahabat yang tidak terlihat di tengah-tengah para sahabat yang lain. Sampai para sahabat bertanya kemana dia. Maka beberapa orang datang ke rumahnya dan ternyata orang ini mendapati mereka mendapati orang ini sedang menangis bersedih. Bengkak kedua matanya, merah wajah dan matanya. Di saat para sahabat kebanyakan mayoritas sahabat bergembira dengan turunnya ayat ini, dia malah bersedih. Seorang diri di rumahnya. Ya. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, mana tabghi? Afala samita li anna Allah qad anzala hadhihi surah atau hadhihi ayat?" Alladhi allati tubayyinu lana لأنه قد أكمل هذا الدين لنا وقد أتمم أتمم هذه النعمة لنا لهذه الأمة ولقد رضي الدين الإسلام دينا لنا apa kau tidak mendengar kalau Allah telah menyatakan hari ini Allah telah menyempurnakan Islam kita untuk agama kita dan Allah ridho kepada, kepada kita Islam menjadi agama kita dan Allah telah mencukupkan rezeki kita. Lalu kenapa engkau menangis tidak bersukaria seperti kami? Maka Abu Bakar menghela kedua air matanya Bapak Ibu sekalian. Setelah menghela kedua air matanya, Abu Bakar berkata, Aku memang bergembira dengan turunnya ayat ini. Wa kaifa ra'yukum? إذا كان رجل jabala الجبل طبقا عن طبق فلما يتصل إلى الطرف أهو يرفع ينزل Bagaimana menurut kalian? Bapak Ibu ini kata Abu Bakar ya. Bagaimana menurut kalian? Jika ada seorang laki-laki, seseorang mendaki sebuah gunung. Ketika orang tadi sampai di puncaknya, apakah dia akan naik atau turun? Naik atau turun Bapak Ibu? Turun. Jadi kalau seseorang mendaki sebuah gunung lalu sampai pada puncaknya yang terjadi bukan naik lagi tapi turun. Hari ini Allah menyatakan Islam sempurna. Kita berada di puncak kejayaan kita. Lalu apa yang terjadi esok hari? Apakah kita tetap akan mendapatkan kesempurnaan Islam seperti hari ini? Apakah umat Islam tetap akan berjaya seperti hari ini? Satu tahun ke depan, dua tahun ke depan. Yang aku lihat, umat Islam ini akan mengalami penurunan salah setahap demi setahap. Bahkan Islam akan lepas ikatannya urwatan urwatan. Afala sami'tum ma nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina latunqadanna ural islam urwatan urwatan sungguh ikatan Islam akan terlepas sehelai demi sehelai wa awwalu man tuqadu minal islam as-salah dan yang pertama kali akan terlepas dari ikatan Islam adalah salat. Artinya umat Islam akan Islamnya sendiri. Lalu kemudian Abu Bakar menangis lagi. Nangis lagi lagi makin dalam. Ya, itu di mana tasawir bimbing itu ya Abu ya Abu Bakar. Mana pada tatkin marah kan? Ya. kenapa engkau menangis lagi? Apa yang menyebabkan kau lalu menangis lagi Abu Bakar? Jelaskan pada kami, jangan bikin kami bingung. Abu Bakar menangis dengan kuat. Lama itu Abu Bakar menahan tangisannya. Lalu apa kemudian? Ya boleh. Wahai sahabatku sekalian yang aku cintai karena Allah Demi Allah, aku mencintai kalian karena Allah Jika hari ini Allah menyatakan Islam telah sempurna Islam telah sampai pada puncak kesempurnaannya. Apakah kalian tidak melihat isyarat di balik turunnya ayat ini? Berarti tugas Rasulullah sudah selesai di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Lah kalau tugas Rasulullah sudah selesai, lalu apakah beliau akan tetap bersama kita? Ini isyarat kalau Rasulullah akan segera pergi mati meninggalkan kita. Subhanallah. Inilah cerdasnya Abu Bakar. Di saat mayoritas para sahabat terjebak kepada redaksi verbal ayat, Abu Bakar memiliki pandangan yang brilian ke depan. Beliau membaca isyarat kalau ayat ini mengisyaratkan Rasulullah akan wafat meninggalkan mereka. Maka para sahabat pun berubah wajahnya yang tadinya sukacita menjadi menang, menangis. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Bakar, datang mereka kepada Rasulullah SAW yang saat itu sudah mulai terlihat sakit-sakitan. Ya. <clears throat> ya Rasulullah. Qalla khayra Abu Bakr wa huwa yatahaddas bina hakada wa hakada. Ahwa min as-sadiqin Rasulullah. Hal yatasaddaq biqali ya Rasulullah? Bayin lana. Wahai Rasulullah, tadi kami bertemu dengan Abu Bakar. Ketika kami sampaikan ayat ini, mereka dia bercerita pada kami bla bla bla bla bla. Maka betul apa yang dikatakan Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Qad Abu Bakrin dikorek. Sungguh benar Abu Bakar dengan apa yang dikatakannya. Berubah saat itu wajah para sahabat. Menangis mereka. Dan betul Bapak sekalian, kondisi kesehatan Rasulullah makin lama makin menurun hingga beliau pun terbaring di pembaringan terakhir beliau. Di kasur di rumah beliau. Ini ada momen-momen detik-detik Rasulullah wafat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, <clears throat> kalau seseorang akan wafat, artinya itu adalah momen terpenting dalam hidupnya. Biasanya seseorang berwasiat, betul? Dan wasiat yang disampaikan oleh seseorang apabila di momen wafatnya, menjelang wafatnya, itu artinya wasiat yang sangat penting. Kita saksikan apa yang disampaikan Rasulullah di detik-detik akhir kehidupan beliau. satu lagi di hari-hari terakhir bagi baginda Rasulullah. Kewariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa mencintai Sunnahku, maka mereka mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW memandang mata para sahabat-sahabatnya dengan tenang. Ternyata Abu Bakar Anhu membalas pandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Rasulullah menahan nafas dan tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya. Maria pula menundukkan kepala sedalam-dalam mungkin. Itulah isyaratnya Saat perpisahan sudah tiba. Semua akan pergi meninggalkan kita. Demikianlah kalau para sahabat di saat itu. Manusia tercinta itu sudah selesai tugasnya di muka bumi. Tengah hari itu di rumah baginda Rasulullah SAW. Pendengar suara memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah. Namun permintaan ini ditolak oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam. datang itu wahai anakku. Tidak tahulah ayahku. Aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah nak, dia itulah malaikat yang memisahkan pertemuan kita di dunia. Dialah malaikat maut nak, Israel. Maka Fatimah terus menahan ledakan tangisannya karena mengetahui betapa ajal ayahnya sudah semakin dekat. Malaikat Israel dan Jibril pun datang menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Jibril, jelaskan apa aku di hadapan Allah nanti. Pintu-pintu langit telah terbuka, menanti kedatangan roh anda ya Rasulullah. Sebab itu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu. Namun ternyata kata-kata Jibril itu tidak membuat baginda senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. kedua matanya. Ali yang berada di sampingnya pun menundukkan kembali kepalanya. Jibril alaihissalam pun memalingkan wajahnya. Jika kau melihatku Jibril, ya kau palingkan wajahmu itu Jibril. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya? Tegas Jibril. Sebentar kemudian tenaga Rasulullah SAW memekik. Karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, Dasyat nian maut ini ya Allah Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Allah Jangan kau timpakan pada umatku ya Allah Maka Rasulullah SAW mulai dingin Kaki dan dadanya sudah tidak bergelak lagi Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Maka Ali bergegas mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Ihfazis sholat. Peliharalah sholat. Wa ihfazil du'afa minkum. Dan peliharalah orang-orang lemah di kalangan kalian. Sementara di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Fatimah kembali menundukkan kedua tangan kepada mukanya. Dan Ali mendekatkan kembali telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Almaty. Mati. kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini kita mencintai baginda Rasulullah? Seperti mana beliau mencintai kita? umat yang tidak pernah beliau temui. Apakah kita akan perjuangan dan pengorbanan baginda Rasulullah dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan umat manusia yang hidup setelah beliau? Kirimkan cerita ini kepada para sahabat yang lain agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti mana Allah dan Rasulullah mencintai kita. Sadarlah wahai saudaraku bahwa segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah fana belaka. Semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin.